طيبا مباركا فيه نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد التوازن أما بعد الحمد لله الذي يسر لنا بزيارتكم الزيارة لها زيارة بين الإخوة بالله لها فوائد فيها البركة والخير فمن فوائد الزيارة حصول الأجر والمحبة من الله حصول الأجر والمحبة من الله قال صلى الله عليه وسلم يقول تعالى حديث القدس جعلت محبة للمتزاورين في جعلت محبتي للمتزاورين في من فوائد الزيارة حصول الأجر كان ذهب أو ورجع عبد الله له منزلا إذا ذهب ورجع من زار أخا له في الله أعد الله له نعلا نزل أي ما يهيأ له الضيف من الثواب والخير من رب العالمين ومن فوائد الزيارة الله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 beliau menyampaikan sebuah mukadimah dalam uh, pertemuan kita pada kali ini setelah beliau memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kemudahan untuk mengunjungi kalian berkunjung di antara ikhwah dalam ziarah atau saling berkunjung memiliki faedah-faedah yang banyak memiliki berkat dan kebaikan-kebaikan di antara faedah daripada ziarah atau berkunjung kepada saudara-saudara sesama ikhwah yang pertama adalah akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ja'altu mahabbati lil mutazawirina fiyya." Aku jadikan uh, cintaku, aku berikan, aku bagikan cintaku kepada orang-orang yang saling berkunjung karena aku, yakni di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis الله بن سلام في الجنة من السجن. نعم. من زرع خلق. Nah. Uh, yang kedua, faedahnya adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis man zara akhan lahu fillah a'adda Allah lahu nuzulan fil jannah. Barang siapa yang mengunjungi saudaranya di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala keakraban, kedekatan di antara mereka semakin bertambah. Dan juga di antara faedah uh, ziarah billah adalah tumbuhnya rasa uh, tentram dan senang di antara kita karena dengan engkau mengunjungi saudaramu di jalan Allah Subhanahu wa taala engkau akan mendapatkan di sana orang yang sesuai dengan engkau dalam akidahnya dalam manhaj dalam akhlak sehingga dengan itu kamu semakin merasa tenang semakin merasa tentram dengan banyaknya teman-teman di jalan Allah Subhanahu wa taala Subhanahu wa taala ini kamu dapati di sini ada seorang dari Malaysia, ada pula dari Indonesia, dari Singapura, dari uh, Maroko, Maghrib, berasal dari Maghrib, Maroko, dan juga dari yang lain, ya, uh, dan dari Jazirah Arabia. <laughs> Demikian pula faedah-faedah yang lain masih banyak namun apa yang disebutkan uh, sudah cukup. بسم الله وحتى نحصل على محبة الله وعلى الأجر والثواب على الزيارة فيما بيننا يجب أن تكون هذه الزيارة خالصة لله يجب أن تكون هذه الزيارة خالصة لله <coughs> لا يكون التزاور لأجل الدنيا أو لأجل العمل أو لأجل الرضا عن بعضنا البعض وإنما لله تقربا لله ليحصل النفع الذي يحبه الله ليحصل النفع الذي يحبه الله وهكذا وهكذا كل معاملة بين الناس فيما بينهم البين حتى يحصل العبد فيها على الأجر لا بد أن تكون لله حتى يحصل العبد فيها على الأجر لا بد أن تكون لله معاملة شخص مع أبيه مع أمه لا بد لله معاملة شخص مع جيران بالحسنى لا بد أن تكون لله معاملة بين أصدقاء شخص مع أصدقائهم لا بد أن تكون لله معاملة من شخص فقراء مساكين بالإحسان يكون لله حتى يحصل الأجر ويرضى الله عن هذا قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسرا انما نطعمكم لوجه الله نطعمكم لوجه الله ليس لأجل ترضون عنا أو من أجل نأخذ منكم فائدة في الدنيا إنما لله حتى والزيارة قال صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى يقول جعلت محبتي للمتزاورين هي للمتزاورين هي أي الذين يتزاورون في الله الغالبون الثلاثة الذين نجاهم الله من البلاء الثلاثة الذين نجاهم الله من البلاء عندما دخلوا الكهف فغطت عليهم الحجرة غطت عليهم الصخرة فأحدهم باختصار كان يحسن لوالديه فقال اللهم إن كنت فعلت هذا لأجلك تكشف ما نحن عليه من الكامل فتحركت الحيرة تحركت الصحراء لكن معاملته بالحسنى لوالديه كانت لله إن كان ما فعلته لأجلك فاكشف ما نحن فيه لأجل الله والآخر تعامل مع ابنة عمه بالعفان وكان الزنا بها لله عندما ذكرته بالله اتق الله ولا تفرق الخاتم إلا بحقه فتركها تقوى لله عملها بالإحسان أو عملها بالحسنى ولم يسيء إليها لأجل الله قال اللهم إن كنت فعلت هذا لأجلك ما نحن فيه من الكرب فتحركت الصخرة أيضا لكن لا زالت الكلمة صغيرة لا زالت الفتحة صغيرة الثالث كان معه أجير عامل يعمل عنده مشى وترك أجرته فصاحب العمل نماها شغلها حتى أنتجت مالا كثيرا تعامل مع هذا العامل بالحسنى أحسن إليه لكن لماذا؟ لله قال اللهم فلما جاء صاحب الماء الإجراء أعطاه هذا المال أعطاه المال هدى قال اللهم إن كنت فعلت هذا لأجلك فاشهد ما نحن فيه فتحركت الصخرة فخرجوا يبشرون الثلاثة تعاونوا مع غيرهم من الناس بالحسنى لله إخلاصا لله هذه الثلاثة تعاملوا مع غيرهم بالحسنى إخلاصا لله فأنت تحسن لكل الناس وقولوا للناس حسنا تحسن لكل الناس وقولوا للناس حسنا تحسن لوالديك لأولادك لزوجتك لأقاربك لجيرانك لأصدقائك لكن لأجل الله لا تنتظر منهم جزاء أو شكورا لأجل الله حتى تؤجر ويحبك الله حتى تؤجر ويحبك الله ويرضى عنك ويجعل لك الخير والبركة في الدنيا والآخرة ويجعل لك الخير مرتبة في الدنيا والآخرة Selanjutnya beliau mengatakan <clears throat> agar kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala darinya atas kunjungan kita kepada saudara-saudara fillah maka wajib kunjungan tersebut benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tidak karena dunia atau ia melakukan amalan tersebut hanya demi mendapatkan keribuan dan kesenangan dari sebagian kita terhadap yang lain. Maka kalau begitu wajib benar-benar karena Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah supaya kita mendapatkan manfaat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan demikian pula segala amalan-amalan yang kita lakukan di antara manusia. Segala perbuatan yang kita lakukan terhadap manusia agar kita mendapatkan pahala dari Allah, maka wajib ia lakukan benar-benar ikhlas karena Allah. Ketika kamu uh, bermuamalah dengan ayahmu atau dengan ibumu atau dengan tetangga atau dengan teman-teman atau dengan fukara dan masakin supaya mendapatkan pahala wajib mengikhlaskan niat dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yut'imuna ta'ala ta'ama ala hubbihi yatiman eh, miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah dan mereka memberikan makan kepada uh, orang miskin, anak yatim dan tawanan perang. Dan mereka mengatakan, "Innama nud'imukum liwajhillah." Kami hanyalah memberikan makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena ingin mendapatkan faedah duniawiyah manfaat duniawi dalam ziarah atau kunjungan tersebut. Ingat pula dalam hadis qudsi, "Ja'altu mahabbati lil mutazawirina fiyya." Aku jadikan kecintaanku untuk mereka yang saling berkunjung fiyya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keikhlasan. Dan kalian pernah juga mendengar atau mengetahui kisah tiga orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari bencana atau musibah yang menimpa mereka yaitu ketika mereka masuk dalam sebuah gua sehingga gua tersebut tertutup oleh sebuah batu besar sehingga mereka tak dapat keluar dari gua tersebut. Maka salah satu di antara mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan kebaikannya terlebih dahulu, amalnya yang karena Allah yaitu berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dia pun mengatakan, "Ya Allah, apabila aku melakukan ini benar-benar karena Engkau Aku jadikan kecintaanku untuk mereka yang saling berkunjung via karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keikhlasan. Dan kalian pernah juga mendengar atau mengetahui kisah tiga orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari bencana atau musibah yang menimpa mereka yaitu ketika mereka masuk dalam sebuah gua sehingga gua tersebut tertutup oleh sebuah batu besar sehingga mereka tak dapat keluar dari gua tersebut maka salah satu di antara mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan kebaikannya terlebih dahulu amalnya yang karena Allah yaitu berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dia pun mengatakan, "Ya Allah, apabila aku melakukan ini benar-benar karena Engkau ikhlas, fakshif anna ma nahnu fi." Maka bukakanlah pintu gua tersebut atau bebaskanlah kami dari bencana ini. Sehingga batu yang menutup pintu gua tersebut tergerak namun mereka belum dapat keluar sehingga yang kedua pun berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia pun menyebutkan suatu amalan kebaikan ketika dia bermuamalah yang baik terhadap bintu ammihi dengan sepupunya yang wanita dia memberinya uang memberinya uang tapi ketika itu dia menginginkan wanita tersebut untuk melayaninya namun ia tinggalkan setelah diingatkan ittaqillah takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala jangan melakukan sesuatu semacam ini kecuali dengan cara yang benar maka dia pun ingat dan takut kepada Allah dan dia meninggalkan zina benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala dia kemudian membebaskan wanita itu uh, dengan pemberiannya dia tidak minta gantinya dengan demikian ia telah berbuat baik kepada wanita itu dan tidak menyakitinya dan ia mengatakan ya Allah apabila aku melakukannya karena engkau maka bukakanlah pintu gua tersebut sehingga batu itu terbuka kembali namun mereka juga belum dapat keluar dari gua itu sehingga yang ketiga berdoa dia telah melakukan suatu kebaikan kepada uh, pegawainya atau kepada ya, orang yang bekerja dengannya lalu saat waktunya masa dia mendapatkan upah darinya dia justru pergi tidak mengambil upah tersebut akhirnya uang yang mestinya dia dapatkan dikembangkan sehingga menjadi uh, ternak yang sangat banyak jumlahnya. Ketika orang itu datang maka dia mengatakan mana uh, bayaran saya atau upah saya dia katakan itu semua yang kamu lihat merupakan upahmu. Akhirnya dia ambil semuanya dan tidak menyisakan sedikit pun. Dia pun mengatakan, Ya Allah, apabila apa yang saya lakukan ini ikhlas karena engkau, maka bukakanlah pintu gua tersebut sehingga pintu gua itu terbuka dengan tergeraknya batu yang menutupinya dan mereka mereka pun bisa keluar dari gua tersebut. Nah, tiga orang yang disebutkan dalam hadis itu mereka telah berbuat kebaikan berbuat kebajikan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mendapatkan pahala dari Allah. Allah berfirman wa qulu lin-nasi husna dan katakan kepada manusia ucapkan kepada mereka kata-kata yang baik yakni kepada kedua orang tua, kepada istri kita, kepada tetangga tetangga kita Demikian pula teman-teman kita kita lakukan yang baik dan juga diwajibkan dengan keikhlasan melakukannya. Dengan itu akan mendapatkan pahala. Tidak dia lakukan itu karena ingin mendapatkan balasan dari orang tersebut atau ingin mendapatkan ucapan syukur terima kasih dari orang tersebut tidak atau ingin mendapatkan uh, balasan atau riba dari orang tersebut tidak namun betul-betul karena Allah sehingga Allah ridha kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan dan barakah di dunia dan di akhirat untuknya. لو نتوقف قليلا من أجل الأذكار والذي يحب أن يتوضأ ثم إن شاء الله نواصل بعد صلاة المغرب Uh, mungkin kita uh, skor sejenak untuk menunggu waktu maghrib dan insya Allah kita gunakan untuk berzikir. Mungkin di antara kita ada yang belum membaca zikir-zikir masa, zikir-zikir petang hari, maka ini waktu yang tepat untuk membaca zikir-zikir di petang hari. insyaallah pada maghrib kita lanjutkan. Alhamdulillah.